السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma fassalli wa بسم الله di majlis yang mulia ini. Habibun al-Mahmud al-Habib Abdullah As-Sadaf Kaya Haji Muhammad Yaqub, Kaya Haji Muhammad Abi Guru kita Kaya Haji Abu Bakar Hadis M.H. Kaya Haji Tawaz Abdul Khair Syekh Haji Murdani Kaya Haji Ismail, Iskandar Kaya Haji Dr. Alis Masih banyak guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dan tidak lupa kepada Adinda Ustaz Farhan yang sudah berkenan mengundang saya. Hadirin sekalian jamaah kaum Nabi yang saya hormati. Cinta itu bisa membawa pemiliknya masuk dalam surga. Cinta yang dan kalian tidak akan beriman artinya iman kalian belum sempurna hatta tatarabu sampai kalian cinta mencintai mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini membuktikan cinta kita kepada Rasulullah jika umat Islam di Indonesia ini saling mencinta terutama sesama umat Nabi saya yakin negeri ini bandar pun sebab mayoritas di Indonesia kalau tidak NU Muhammadiyah kalau enggak Muhammadiyah NU Kiai Haji Ashim Ash'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ternyata satu guru karena dua-duanya berburu kepada Kiai Haji Soleh Darat. cuma beda organisasi cuma beda organisasi yang kedua cuma beda masalah suhunya. yang satu kunut yang satu yang kunut NU, yang gak kunut Muhammadiyah. Dulu Kiai Haji Asyim Asyari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan tahu bedanya cuma kunut masalah sunnah. Tapi yang di bawah kadang-kadang ikut yang satu kunut, yang satu gak kunut. Tapi sekarang Alhamdulillah yang kunut sama yang gak kunut sudah akur. Kenapa? Karena dua-duanya udah gak sholat subuh. imamnya mazhab seperti kita mazhab syafi'i Allahu Akbar setelah baca doa iftitah karena Al-Fatihah itu kan diambil oleh empat sunnah Al-Fatihah itu diambil oleh empat sunnah Dua sunnah sebelum Al-Fatihah Dua sunnah setelah Al-Fatihah Makanya Al-Fatihah luar biasa Dua sunnah sebelum Al-Fatihah Apa sunnah sebelum Al-Fatihah? Isnadani qobla kira'atil Fatihah apa itu? Iftitah dengan ta'awus Tapi kalau udah baca ta'awus Gak disunahkan iftitah Dua sunnah setelah Al-Fatihah Apa dua sunnah setelah Al-Fatihah? At-Takmin Wasuhu Mengucapkan amin Alhamdulillah Sebelum subuh tadi saya udah sampai di sini Ikut sholat berjamaah Ikut baca al ikut baca amin Sebab kata Nabi, Iza amalan imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa walau kana mithla bahri." Jika imam itu amin, kita yang ikut berjamaah di masjid amin, imam amin, makmum amin, malaikat amin, bareng amin kita maka dosa kita diampuni meskipun sebanyak busa di lautan. Makanya kewasilan ini menjadi penting sholat berjamaah. Dulu di Masjidil Haram itu imamnya gantian. Ittafaqal ulama anna al-Fatihah kitab sab'u ayatin. Ulama sudah sepakat Fatihah itu tujuh ayat. Fatihah berapa ayat? Tujuh. Cuman ada yang menganggap bismillah bagian dari Al-Fatihah kita. Mazhab kita. Ada yang menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. In kanatil basmalatu minha jika bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 他们。 umroh cuma-cuma cuma ambil bandar ambil lebar lah kalau bicara ngasih hadiah tak tekor meskipun saya datang ke sini sungguh bukan karena amplop semalam di gondang dia ketemu sama gaji jawas pulang sampai rumah sembilan dua belas. Bangun jam tiga, bayang sebentar ke sini. Tujuannya bukan amplop, tapi silaturahim. Demi Allah panitia jangan repot-repot dan jangan pernah mikirin kalau undang saya mikirin amplop jangan. Yang penting siapin. Dulu di Masjidil Haram kayak kita, imamnya gantian. Kalau imamnya Syafi'i kayak kita, jangan melihat sekarang loh, oh lihat sana. Eh, belum tentu. Jazirah Arab itu bahasa yang digunakan satu bahasa Arab kalau kita ke Saudi, kemudian terbang ke Mesir, dari Mesir kita terbang lagi setengah jam ke Yordan naik pesawat, dari Yordan berhenti dijaga sama orang-orang orang-orang yang Yahudi Israel. Lewat jalur darat kita ke Palestina. Saya ke Saudi Islam saya menggunakan Arab. Kita ke Arab, kita ke Mesir, Mesir itu Afrika. Tetapi begitu sampai di Mesir, bahasa yang digunakan Arab. Orang Mesir bahasanya pintar-pintar. Anak-anak Mesir jago bahasa Arab. Saya pernah ziarah ke makam Imam Syafi'i, selesai ziarah di makam Imam Syafi'i ketemu sama orang Mesir, anak kecil umur 2 tahun, lancar bahasa Arab. Dari Mesir terbang ke Yordania naik pesawat sebentar cuma setengah jam. Turun di Yordania naik mobil, nggak boleh mobil yang besar, mobil yang kecil. Ban mobil saya itu plus ternyata pakai alat supaya ngikutin kemana kita jalan bahasanya Arab. Jazirah Arab bahasanya Arab. 22 negara berbahasa Arab, tapi pecah. Arab itu dipecah, padahal bahasanya satu, tapi bisa dipecah. Kita perlu hati-hati, Indonesia ini banyak memiliki bahasa, lebih dari 300 bahasa. Tapi Alhamdulillah, umat Islam mayoritas, kita masih bersyukur, gara-gara umat Islam mayoritas di negeri kita, kita masih NKRI. Nah kalau kita mengamuk, iya. Ayo, jangan, jangan macam-macam apalagi Betawi, ya. Betawi tahu sendiri, benar. Gak nyari musuh, tapi kalau musuh datang pantang mundur. Lo jual apa beli, benar. Gak pakai utang lagi. Ini Betawi Dulu nih, tahu nih, sekarang udah ganti politik. Dulu kalau imamnya Mas senyum Allah hamidah. Kita di sami Allah liman hamidah. Tuh masih kita jangan ikut ikutan Rabbana lakal Baca dong kitab-kitabnya. Kan gitu ya beda. Kalau saya diajarkan sama guru saya kampus mah nomor dua saya. Yang penting aja mau guru-guru biar sanatnya nyambung aja Rasulullah. Saya diminta di TV, saya diisi di TV. Hari Minggu kayak sekarang tadi itu tapi nggak siaran langsung kajian tafsir. Saya terima di istana, saya terima. Kenapa? Yang penting kita bicara jangan mudahan, jangan ngejilat. Bicara yang benar. Kemarin saya berubah Jumat, Jokowi ada, beneran. Wah Jokowi itu benar Saya ceramah keras kayak begini. Jokowi sama Yusuf kalah dia Kenapa nih Kalau mau ngomong Jumat lo bakal. <laughs> Ya Allah. kamu liutamma ini hadisnya keterangannya inna yu'inal imam liutamma di imam dijadikan untuk diikuti bukan cuma takbirnya idza kabbara fakabbiru Allah akbar Allah akbar sama sami Allahu liman hamidah masa tidak sami Allahu liman hamidah itu ajaran guru-guru saya yang sangat menyambung amel Rasul

gubernurnya baru dipanggil imam. Apa yang kamu baca? Kulut bid'ah. Kalau besok masih mau jadi imam di Masjidil Haram, jangan baca kulut. Untuk imamnya pintar, dia doang. Enggak marah pakai taktik. Itu NU begitu pakai taktik. Muhammad dia begitu pakai taktik. Jangan menang kasar. Kalau main coklat itu menang papan, menang biji. Udah kalau bilang, benar ya? Menang papan, menang biji dalam urunan. Mau bosin Nih, untuk tahu itu. Akhirnya dia, saya nggak baca kunut besok. Cuma besok imam lagi, iya saya minta gubernur sembahyang subuh lagi. Benar sembahyang subuh. Gubernur ikut. Imam nggak baca rumah dia karena dia minta itu kau. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kemarin kan Allahumma hina liman hadayit. Ya Allah berikanlah kami hidayah bersama orang-orang yang pernah kau berikan hidayah. yang Tiga hari Sami Allah liman hamidah Kau baca kurut lagi Allahumma inna atakna sadatana wa kubarahana wa adalluna sabir wa aitihim ni'fayin minal azab wa al'anhum lahnan kathira Amin Makmur semua pada amin Apa akhir? itu? Wa al'anhum lahnan kathira Ya Allah kami sudah ikut. pun kami Tapi mereka menyesatkan kami Berikan kepada mereka azab dua kali lebih berat Untuk mereka Amin Maklum pada akhir selesai sholat Imam dipanggil Eh imam yang kamu baca apa Kunut Kata yang nanti kunut Mendingan kunutnya kemarin daripada yang sekarang La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Ini bukti cinta kita. Kalian gak mungkin masuk surga sampai kalian beriman wa la tu'minu hatta tahabbu dan iman kalian belum sempurna sampai cinta mencintai sayang mencintai yang kita butuhkan di Indonesia adalah arsalnaka ila rahmatan ya. ini kasih sayang nih ayo kan mau kasih sayang, cinta. Karena tanpa cinta kita gak bisa begini. Ini tanpa cinta. Tanpa cinta kita tidak bisa hadir. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahagia kita. Orang kalau cinta bukan bahagia. Mohon maaf. Apa karena bahagia seperti ini kita bikin poin tidak ada manfaatnya? Apa karena cinta kemudian kita bahagia? Bahagia kan? kita datang nggak ada manfaatnya. Iza kana haza kafir jaa Ada yang baca watabbat, ada yang baca wata Watabbat yadahu fil jahili mukhallada ata annahu fi yawmil ithnaini daima yukhaffafu anhu lisururi jawaban dari bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Udah jelas. Tabat yada anila adimu wa ba Ma aghna anhu maluhu huwa ma kasab. Sayasla naran zata lahamin wa imra'atuhu hammalat al khattab fi jiha hablum Udah ketahuan fil jahimi mukhallada. Kekal di dalam nerakanya tetapi ada annahu ada keterangan mimpinya Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari setiap hari Senin siksanya Abu Lahab yukhaffafu anhu lisuluhi Ahmad. Siksanya Abu Lahab setiap hari Senin lahirnya Nabi Muhammad siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah. Kenapa? Lisururi di Ahmad karena Abu Lahab pernah gembira satu kali. Kapan gembiranya? Ketika Suhaibah Budak saat itu kasih tahu Aminah lahir, ponakanku lahir, Abu Lahab Jiran lahirnya Nabi, kemudian Suwaibah dibebaskan. Sekali Jiran setiap hari Senin, siksanya diringankan. Famazzalku bil abdilladhi tula umri bi Ahmad Bagaimana dengan kita? yang beriman kepada Nabi. Datangnya bulan Maulid berkali-kali kita bergembira. Wa kana muwahhidan dan adalah kita mentauhidkan Allah. Wa mata muwahhidan dan matinya dalam keadaan bertauhid. Kenapa jadi penonton ini? Gimana kalau Abu Lahab aja dibebasin setiap hari Senin siksanya? Bagaimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad? Meskipun subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asal di perjalanan, maghrib kecapean, bisa Jadi ngaku ya. Gak apa-apa yang penting masih sholat. Meskipun maghrib mau asal mau maghrib. Hampir rumah ditanya sama bini, bang kemarin mau maulid iya dari asal belum, belum dikit lagi maghrib tuh. Alhamdulillah masih keburu. Saya yakin yang namanya sholat menjelang maghrib keburu-buru susah khusus. Karena sholat yang paling enak itu khusus. Karena nama sholat itu tamas tamaskunun. Sholat bisa mendatangkan ketenangan. Saya yakin kalau yang namanya asar maghrib buru-buru, wudhu terburu-buru. Habis wudhu anak-anak pada sholat di masjid tanda maghrib takbir berburu buru gimana dalam sunnah jangan-jangan lagi baca tasyahud nyasar tahiyatul mubarakatuh salawatu wa ibadillah takut makin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu warahmatullahi wabarakatuh ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salat Hayya ala Ini cintanya Nabi Hanya dunia dan akhirat Karena cinta itu tergolong ibadah Cinta karena Allah benci karena Allah. Al-hubbu lillah, al-hubbu fillah, al-bughdu lillah. Kalau cintanya karena Allah pasti akan ada manfaat Cinta kepada Allah tidak akan ada artinya kalau kita tidak mencintai orang yang paling dicintai Allah dan orang yang paling dicintai Allah Nabi. Dan kalau kita sudah cinta sama Nabi, kita dapat tiket. Tiket apa? Tiket masuk surga. Anna menceritakan datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dari gurun Ahlil Badiyati dari gunung turun gunung ini laki-laki turun gunung artinya jauh dari kota jauh dari kota jauh dari taklim jauh dari taklim tapi beriman kalau kita kan alhamdulillah dekat sama ulama alhamdulillah jadi kita ngerti pada tafsir pengajian jadi ngerti tadi Begitu datang ke Nabi, dia nanya, nanyanya gak tanggung-tanggung, nanyanya gak tanggung-tanggung, nanya kapan kiamat. Waduh, udah orang siang Seakan-akan nanya sama Kiai Haji Ridwan, Kiai kapan maulid? Kata Kiai Ridwan, kalau nanya maulid memang lo mau nyumbang. Wah iya Kiai, makanya saya tanya kapan maulid. Wah, ini nyumbang apa? Nyumbang saran. Nggak boleh. Ini dari ahli baliyah datang nanya kiamat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Mata sa'ah Mata Ya Rasul Kiamat itu kapan Kayak yang lain udah siap sampai kapan Aduh Sekarang aja ada lima yang kita nggak tahu Jangankan kiamat lima yang kita nggak tahu Coba dibuka nanti surah Luqman di penghujung Surah Luqman

mengaku Tuhan. Inna Allah indahul mus'af wa yunazzilul ghaitha. Hujan, ada yang tahu? Kemarin hujan, sekarang hujan kan? Karena doa antum semua, doa guru-guru kita yang doa bukan Allah. Dari pagi nggak hujan, alhamdulillah. Ini kalau hujan kan dapat juga. Kucing nggak jadi nggak jadi masak. Gosoknya susah, bikin kucing itu gosoknya susah gosok ikannya itu susah kalau kagak bisa habis. Tadi saya habis subuh dia disuruh makan dulu, alhamdulillah. Makanya kan nggak perlu makan lagi, yang penting dibawain pulang aja. Hujan, alam itu, alam itu ada dua, ada alam kolak, ada alam amal. Alam kolak itu apa? Allah berada di as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayam enam hari itu namanya alam kolak pakai proses tapi Allah kasih tahu ada alam yang kedua namanya alam amal innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu enggak pakai proses bisa Allah bisa hujan kadang-kadang pakai proses angin kayak sekarang angin kencang nih kalau angin kencang begini jangan main layangan nyangkut layangan ini angin sekarang kencang nih angin kencang, kemudian beruduk, geledek, petir, kilat, nyamber, langit hitam, turun hujan. Begitu hitam, kata bini kita, tolong dong angkatin jemuran. Bener, turun hujan. Tapi kadang-kadang Allah nggak perlu petir untuk turunkan hujan. Allah nggak perlu beruduk untuk tanda hujan. Lagi panas, terik, tengah bolong, tiba-tiba hujan bisa turun. Pernah nggak? Nggak pakai tanda, ini namanya alam amar, ini nama hujan yang turun nggak pakai geledek dipanggil oleh emaknya. Pulang mak masuk. Kenapa mak? Hujan orang mati. kalau hujan tengah hari bolong lagi panas. Hujan orang mati. Gak ada kaitannya hujan orang mati. Betul nggak? Ini nanya tentang kiamat. Ya Rasulullah, mata sah kapan kiamat? Kayak udah siap. Ditanya sama Nabi, "Wa ma'adatta lah Kau tanya kiamat, emang persiapanmu apa? Kamu tanya kapan datangnya kiamat, emang udah punya bekal? Kalau kiamat datang Pak, ya Allah, ini belum apa-apa Kalau kiamat datang, surah Al-Hajj ayat 1. Ya Begitu dahsyatnya wanita-wanita yang sedang menyusui melempar anak yang disusui. Tidak sah Lagi menyusui anaknya, dilempar itu anaknya. Wanita-wanita yang sedang hamil, mau ambil tua, ambil muda, keguguran. Itu kiamat. Kiamat itu. Watarun nasa sukaro. Dan kamu melihat mereka ketika terjadi hari kiamat pada mabuk walakin subhanallah bisukra bukan karena mau walakin azaballahi ini pemuda dari gunung jauh dari majlis taklim dari kota dari nabi nanya kiamat kapan kiamat nabi tanya emang kalau kiamat datang bekal kamu apa menghadapi kiamat maka orang tersebut menjawab ma'adatu bikathirin min salat bikathirin minas salat وصوم وصدقة ولكني أحب الله ورسوله kata orang tersebut ya Rasul saya tidak punya banyak bekal amal saya tidak punya banyak bekal amal sholat saya yang sunnah jarang puasa sunnah jarang puasa sunnah sunnah Nabi jarang tidak banyak amal saya tetapi saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Rasulnya yang saya cinta kepada Rasulnya, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, kau akan buka diri antara barang dan Kamu akan berkumpul bersama orang yang Jangan kita diadu domba. NU ini ada di mana-mana. Jangan kita diadu domba. NU itu udah naik langkah politiknya udah maju. mati dia, pintar Saking hebatnya di Jawa Timur, kalau jadi gubernur nggak boleh kalau bukan orang NU. Benar nggak? Saking kuatnya. Jadi kita jangan dibohongin nih, diadu domba, dijelek-jelekin kita sesama kiai jangan. Jangan dibohongin kita gayanya. Yang tuh hampir 40 juta Kenapa jadi pengumpul ini? Ini orang memang ada sedikit yang menjelek-jelekin Arwayat Aliwa Ya, bukan yang disebut sama Abu Janda, bukan Kau Abu Janda? Bukan Abu Janda, Abu Janda, Bangga banget jadi bapaknya Janda. ya, Udah kita biarin tuh ya, udah selesai ya kasusnya deh ya Eh, Jafar tugasmu satu Apa ya Rasul? Pegang bendera Jangan sampai di bendera Kalau kata orang Betawi bukan bendera, bendera Kalau kata orang Betawi bukan bendera, bendera Apa? pendera biarin deh Emang orang Betawi hebat Ada yang dari bahasa Belanda Sepang, Sterok, Boken udah dari Belanda Iya, ada yang dari bahasa Jepang, Ngasuh jiarah, balik kanan, ngasuh, gerak, ngasuh. Nasu silahkan Nasu silahkan Itu bahasa Jawa bahasa Jepang Emang orang Betawi hebat Jangan dikecilin orang Betawi Tugas kamu pegang bendera Jangan sampai bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jatuh bumi Jangan sampai bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jatuh ke tanah Tugasmu berangkat pasukan ke medan perang. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Tuh hadis ayatnya. Gak sembarangan bicara perang. Coba lihat tafsirnya. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la Perangin orang yang sudah memerangi kamu lebih dahulu. Itu Islam bukan kita perang duluan, perangi orang yang lebih dahulu memerangi kamu. Tapi ketika kamu perang, wala takkadu, jangan melampaui batas. Ini ajaran Islam yang sesungguhnya. Mau diancur-ancurin Berangkat Abu Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Maju dia pegang bendera, jangan sampai bendera jatuh ke tanah. Karena diangkat bendera dengan tangan kanannya, tangan kanannya disabet pedang. Dus, putus tangan kanannya. Saking tajamnya itu pedang, lepas tangan kanan, lepas bendera mau jatuh ditangkap pakai tangan kiri tangan kiri ngangkat pedang padahal tangan kanannya udah lepas udah putus dipegang bendera la ilaha illallah dengan tangan kirinya begitu diangkat bendera dengan tangan kirinya disabet lagi tangan kirinya dengan pedang lepas lagi tangan kirinya sisanya masih ada sedikit dipeluk bendera dengan sisa dua tangannya Dipeluk bendera tersebut dengan jatuh di hari Tolik yang diperintahkan Nabi jangan sampai bendera ini jatuh ke bumi. Begitu bendera dipeluk dengan kedua sisa tangannya, ditumbanglah Ja'far bin Abi Thalib. Nabi melihat dari Madinah secara langsung, dulu gak ada api. Nabi lihat kejadian tersebut. Nabi lihat kejadian tersebut dengan mukjizatnya. Jatuh Ja'far, orang yang cinta sama Nabi. Jatuh Jafar, orang yang cinta sama Nabi ketika Ja'far jatuh dalam keadaan gak kuat gak kuat meronta-ronta Ja'far kemudian didekati oleh sahabat yang lain Ja'far aku tahu kau sedang puasa Senin Aku tahu kau sedang menjalankan sunnah Nabi puasa Senin Udah daripada kau gak kuat Buka puasamu Ja'far Buka puasamu Apa jawab Ja'far Aku tak kepingin buka puasa sunnah Nabi di dunia Aku kepingin buka puasa sunnah Nabi di surga Saya kepingin buka puasa di surga Dan Zafar dalam keadaan gak kuat Gak buka puasanya Dia gak gugurkan sunnah Nabi ini Kena cinta kepada Nabi ini sampai dia meninggal dunia dan ruhnya diangkat oleh malaikat masuk ke dalam surga. Dia nggak mau ruhnya masuk ke dalam surga, minta izin agar ruhnya diberikan kesempatan datang ke Madinah dan bertemu dengan Rasulullah untuk menyampaikan salawat dan salam. Maka disebutlah Ja'far At-Tayyar Ruhnya datang ke Madinah Nabi sedang di masjid Kemudian tiba-tiba Nabi menjawab salam Didengar oleh sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditanya sama sahabat ya Rasul kepada siapa kau menjawab salam Ja'far mati syahid dan baru saja ruhnya datang kepadaku tidak mau masuk surga sampai dia bertemu dengan aku lebih dulu dan mengucapkan salam kepada cintai kepada Nabi begitulah kita orang-orang yang cinta kepada Nabi ini cinta yang tidak akan sia-sia cinta yang tidak akan sia-sia karena orang yang mencintai seseorang ingat akan dikumpulkan bersama orang yang cinta, Dan ciri orang yang cinta kepada Nabi seperti kita sekarang di antaranya adalah menjalankan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana karena fil Semoga kita yang hadir tidak sia-sia kehadiran kita karena ini bentuk cinta kepada Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah diajak silaturahmi yang hadir dan mahbub. Mudah-mudahan tiba dan mahbub itu yang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.